Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Likodoi hajatina diridho illahi ta'ala wa ala kulli niatin solihah wa ala manawa as-salafus soleh wa li nabiyil mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi summa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mustaidin wal mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha'i wasyuhada'i wasolihin wal ulama'il amilin wa ali kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin wa ila ruhi abina adam wa ummina hawa wa ma tanasala bainakuma ila yaumiddin summa ila arwahi sairil a, wasa wa sairil awliya fil arabi wal ajam khususon sultanal in arifin syaiki Abdul Qadir Jailani Suma ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikil ardi wa magharibiya bariyah wa bakhriya khususon abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususon jami'i muassisi jamiyati nafdotil ulama wa jami'i muassisi masjid agung jamek bangil wa khususon jami'i ahli koryati bangil wa man kaulaha hadirin hadirat mustami'in mustami'at al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Hadratal muhtaramin para sesepuh lan bini sepuh Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, mustamiin, mustamiat Sedaya ingkang dipun muliakan dining Allah Subhanahu wa taala Hadratal muhtaromin para sesepuh lan bini sepuh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustamiin mustamiat ingkang kaulo muliakan. Monggo di berbagai kesempatan selalu dan senantiasa meningkatkan mutu kualitas iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. seluruh waktu lan umur kita monggo kita refleksaken, kita aplikasikan ketaatan kepatuhan menjalankan sedaya perintah-perintahipun Gusti Allah ngedoi lan ninggalaken sedaya larangan-laranganipun dengan bekal kualitas iman dan takwa kula kali panjenengan sedaya pasti badhe ansal kehidupan yang penuh dengan barokah Gusti Allah sampun janji akan memberikan keberkahan-keberkahan dalam semua aspek kehidupan dumateng tiang ingkang selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa. Dawunipun wonten surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna aglal qura amanu wattaqau lafatakna alaihim barokatim minas sama iwal ard sekirane masyarakat sing penduduk e podo iman lan podo takwa lafatakna alaihim barokatim minas sama iwal ard Tirasipun Gusti Allah pasti tak buka no keberkahan-keberkahan langit lan bumi tak wenno marang masyarakat sing penduduke podo iman lan podo takwa Krana niku kula kali panjenengan sedaya lek kepingin uripe penuh dengan barokah dalam semua aspek kehidupan ini pun selamat dunia ini dan selamat akhirat boten enten mali kula kali panjenengan sedaya meningkatkan mutu kualitas iman dan takwa. Donga datang Gusti Allah muga-muga kula kali panjenengan sedaya saanak anak keluargae dipun paringi kekuatan saged meningkatkan mutu kualitas iman dan takwa sehingga kula kali panjenengan sedaya menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mustamiin mustamiat ingkang kaula mulyakaken. Sonten menika kajian ingkang dipun paringengaken dhateng kula temanipun adalah keagungan Al-Qur'an dan istiqomai mawas Al-Qur'an. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Al-Qur'an niku dawuh-dawuhipun Gusti Allah kalamullah ingkang dipun turunaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jadi Al-Qur'an niku dawuh-dawuhipun Gusti Allah ingkang dipun turunaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mu'ta'abbadu bitilawatihi maote niku dianggap suatu ibadah. Bapak maca Al-Qur'an niku adalah ibadah. Kenapa nopo Al-Quran menika dipun turunaken. Menika enten gansal perkawis fungsi manfaat lan gunanipun Al-Qur'an dipun turunaken. Pertama Al-Qur'an menika hudal lil muttaqin. Wonten surat Al-Baqarah ingkang pertama Zalikal kita raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran menikah fungsi pun adalah sebagai petunjuk kangge tiang-tiang yang bertakwa. Jadi tiang-tiang lek kepingin jadi wong sing takwa, niku kudu ndherekaken petunjuke Al-Qur'an. Maka dengan petunjuk nipun Al-Quran akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Malahan tidak hanya khusus kangge tiang sing bertakwa, tapi Al-Quran menikah batas petunjuk itu kehidupan manusia. Wonten surat Al-Baqarah ayat 185 Gusti Allah sampun dawuh Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan jadi Al-Quran menikah diturunkan sebagai petunjuk kehidupan manusia. Supaya menungso niki uripe cek dados tiang ingkang selamat dunyoni lan akhirati. Para bapak, para ibu ingkang kaulomuli agen gambaran sing konkret Al-Qur'an dados petunjukipun menungso sing dados keselamatanipun menungso donya sampai alam akhirat menungso niki ibarate kaya dene wong lunga tiang lunga musafir Lah Al-Qur'an niki petunjuk arah Enten di perapatan, di pertelon, jalan-jalan niku niku mesti enten petunjuk arah. Enten petunjuk arah. Kados dene perapatan niki mereka Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi. Terus teng daerah Pandaan, Malang. Terus teng Surabaya. Niku enten petunjuk arah. Lah bagi wong sing lelungan Niki terus percaya kali petunjuk arah niku wau. Percaya kalau petunjuk arah itu adalah benar, tidak bohongan. Terus dieloi, diikuti, dipatuhi. Nurut kali petunjuk arah niku wau. Moko tiang sing lelungan nurut kali petunjuk arah sesuai dengan tujuan sing badhe dipun tekani mongko tiang sing lelungan niku wau pasti lan pasti selamat lancar sampai pada tujuan napa sebab kok selamat lancar sampai pada tujuan karena mengikuti petunjuk arah. Ini ingat. Semantun ugi Al-Qur'an Tiang-tiang menongso niki orang enten di alam donya. Niku badhe lunga dateng akhirat. Lah di dalam menempuh perjalanan menuju teng akhirat menika niku penuh rintangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, jalannya likaliku. Lah Al-Qur'an menika sebagai petunjuk ipun Mongko menungso niku wau lek nurut dumateng petunjuk saking Al-Qur'an. Petunjuk saking Al-Qur'an. Nurut dan meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah benar-benar tidak bohongan. Mongko menungso menika pasti menuju kepada kampung akhirat sebagai tempat tujuan itu pasti dalam keadaan selamat dan lancar. Karena apa? Mengikuti petunjuk yang telah diberikan petunjuk oleh Al-Quran. Niku atirajipun kanjeng Nabi Al-Quran itu adalah pemimpin dakun yang dapat dipercaya. Jadi Al-Quran itu pemimpin yang dapat dipercaya. Faman ja'alahu imamahu kodahu ilal jannah. Sopo-sopo sing dadekno Al-Quran menjadi pemimpinnya, menjadi imamnya. Al-Quran dipun dadosaken pemimpin, dadosaken imam. Terus tiang niku wau derek dumateng imam, derek dumateng pemimpin, derek dumateng Al-Qur'an, pasti dan pasti akan dibimbing, akan dibina, diantarkan masuk ke dalam suwargo. Kodahu ilal jannah. Sebalikipun tiang musafir, tiang lelungan kalau wau Boten percaya kalian petunjuk arah. Mboten percaya. Wak paling petunjuk arah iku goro. Wis gak percaya. Lah tiyang niku wau kajenge dateng Probolinggo, dateng Lumajang. Krana gak percaya kali petunjuk arah, mboten nurut kali petunjuk arah. Akhire tiang niku wau, tiang sing lelungan niku nih menuju dateng arah pandaan. Bareng pun dateng arah pandaan terus Medor dateng Sukorjo, dateng Malang. Enten di Malang takon pundi nggih Probolinggo niku. Enten di Malang kae tutuk mriku datane takon Pundi Brabalingga niku? Sampean pundi? Kula gempol. Kula gempol. Lho lah sampean mboten ketok ah kali petunjuk arah. Kula mboten percaya kali petunjuk arah niku wau. Dadi kula amblas mawon terus teng mriki. Sampean iki goblok sampean iki. Sampean iki kesasar. Sampean iki wis wadah tersesat. Dadi Probolinggo niku mriko dateng timur mriko wong wis enten petunjuk arah ngoten sampean kok mboten percaya. Ngene iki akibate sampean malih lungone terlambat mboten selamat. Nggih, sesat karena sampean boten percaya kali petunjuk arah. Mekaten ugi tiang-tiang menungso niku wau kok mboten percaya kali Al-Qur'an. Al-Qur'anipun ditolak kepimpinannya. Mboten didadosaken imam, malah dibrakangi Jadi uripe niku nuruti hawa nafsu boten percaya kali Al-Qur'an, boten nerami kepimpinanipun Al-Qur'an. Pasti dan pasti menungso meniko akan sesat, akan ciloko, akan kesasar, pun rugi sak lawas-lawase. Ndurane dadi wong rugi, akhirate jadi wong sing rugi dilebok nang neraka. Krana sesat, Kerana nggih mboten karuan kala wau. Niku tirase Kanjeng Nabi waman ja'alahu sapa sing dadekno Al-Qur'an khalfahu di belakangnya berarti ditolak kepimpinanipun Al-Qur'an. Mboten nurut kali Al-Qur'an. Saqahu ilan nar maka dijerumuskan ke dalam neraka. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mustamiin mustamiat ingkang kaula mulyaken. Jadi Al-Quran menikah petunjuk kehidupan bagi manusia. Lek kepingin selamat dunia ini, selamat akhirat maka harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Sopo-sopo sing kepingin selamat, yo ya Ngene iku wis wis aja atik nurut Al-Qur'an, wong kepin gak slamet darene. Nggih. Ah, niki namine hudal linnas, way of life sebagai pandangan hidup. Makanya kanjeng Nabi sampun dawuh tarak tu fikum amro ini tak tinggal no rong perkoro. Intamasaktum bihima lantadillu abadan. Sapa-sapa sing berpegang teguh karo perkara loro mongko tidak akan sesat sepanjang zaman. Maknane bakal selamat dunyoni lan akhirati. Perkara loro pun apa? Ai bawahi jeniku nomor tunggal Al-Qur'an nomor kali wa sunnata rasulihi ingin meniko al hadis Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mustamiin mustamiat ingkang kaula mulyaken. Lajeng tiang sing membaca Al-Qur'an tiang sing maos Al-Qur'an Niku adalah disebut sebagai ibadah yang paling utama. Jadi maut Al-Quran niku adalah ibadah yang paling utama. Utama-utamane ibadah wong Islam ini menika maut Al-Qur'an. Tirose dengan Nabi afdalu ibadati ummati Kiraatul Quran. utama upamane ibadah wong Islam yaiku maca Al-Qur'an. Sehingga api-apike menungso nggih menika wong sing mempelajari maca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Tapi api-api yang menungso, api-api yang menungso. menikah menikah orang yang membaca, belajar membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Tirose kandeng Nabi khairukum api-api e kalian semua Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yaitu wong sing belajar Al-Qur'an. Niku maknane belajar maca Al-Qur'an. Wa 'allamahu dan mengajarkannya. Bisa juga yang menikah adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi ini ku api yang menungso maos Al-Qur'an. Mari ngoten dipelajari isi kandunganipun Al-Qur'an, diamalkan isi kandungan Al-Qur'an sehingga hidupnya adalah sesuai kalian petunjuk Al-Qur'an. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mustamiin mustamiat ingkang kaula mulyakaken. Khurab Al-Qur'an niku lek diwaca memproduksi kebaikan. Jadi huruf Al-Qur'an niku lek diwaos memproduksi menghasilkan kebaikan. Dan kebaikan menikah dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan dirasakan dengan Nabi man qara'a harfan min kitabillah. Sapa sing maca sak huruf sangka Al-Qur'an. Niku dirasakan dengan Nabi sak huruf maca Al-Qur'an niku. Niku kana lahu hasanatun maka satu huruf itu mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi sepuluh. Mongko alif lam mim niku mboten satu huruf. Tapi alif lam mim niku tiga huruf. Alif satu huruf, satu kebaikan. Dilipat gandakan dados sepuluh. Lam niku satu huruf, satu kebaikan. Dilipat gandakan dados sepuluh. Min harfun satu huruf mendapatkan kebaikan dilipat gandakan sepuluh dados alif lam mim niku adalah tiga puluh kebaikan. salatina as hasanat niku lek dewa biasa lala dewa niku enten di jerone sembahyang. kaya diri maca al-fatihah kaya diri maca surat ing dalam salat niku ya apa ganjarane setiap huruf Dari Al-Quran yang dibaca di dalam sholat itu nilainya seratus kebaikan. Lah seratus kebaikan peng sepuluh. moko dados sewu kebaikan. Satu huruf Al-Quran yang dibaca di dalam sholat maka nilainya seribu kebaikan. Man qara al-Qur'an tirasi Kanjeng Nabi sapa sing maca Al-Qur'an wa huwa fis dalam keadaan salat kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin setiap huruf itu adalah bernilai seratus kebaikan lah, 100 kebaikan tentu dipingno 10. Moko dadi sewu kebaikan. Satu huruf dibaca di dalam sholat. Lalu niku wau diwaca mboten enten den jerone salat, tapi macane dalam keadaan punya wudu. Satu huruf niku bernilai 25 kebaikan. Lah selawe kebaikan tentu ping sepuluh berarti rongatus seket kebaikan. Satu huruf dibaca dalam keadaan punya wudhu. Man koro al-Quran fi ghairi sholat. Sapa sing moco al-Quran di luar sholat ala wudhu mempunyai wudhu falahu bikulli harfin homsun wa isrina hasanatan. Maka satu huruf nilainya 25 kebaikan. Ping 10 dadi rongatus kebaikan. Rongatus seket kebaikan. Lalu ini kewau dek waca. ngoteng gak ada wudhu ya napa? Kan ansal lah. Moco Al-Quran. Mboten nate wudu. Ansal. Niku ganjarannya pinten. Kalau wau. Satu huruf. Satu kebaikan. Lah satu kebaikan adalah sepuluh. Berarti satu huruf dibaca tanpa wudhu itu punya nilai sepuluh kebaikan. Man al Qur'an sapa sing maca Al-Qur'an ala ghairi wudu'in tanpa punya wudu maka falahu asru hasanatin mendapatkan sepuluh kebaikan. Niki loh, keistimewaan dan keagungan membaca Al-Quran. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mustamiin mustamiat ingkang kaula mulyaken. Lalu enten wong tua kok mulangi moto Al-Qur'an utawa wong tuane masrano nang TPQ Taman Pendidikan Al-Qur'an gak iso mulangi Dewe? dipasrahno nang TP Niku kan sami sak temene mulangi Al-Qur'an cuma diliwataken dateng ustad-ustad TP Ya napa jaminane lek ana wong tuwa mulangi Al-Qur'an dateng anake. Bejo niku wau diulang dhewe napa to dipasrahaken dateng ustad dan ustazah TP iki maka jaminannya adalah dosa-dosa wong tua sing wis keliwat lan sing bakal teko di sepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Tirose Kanjeng Nabi man allama ibnan lahu Qur'anan. Sapa-sapa wong tua sing mulani Al-Qur'an nang anake nadoron niku maknane mboten apal mung iso maca Al-Qur'an ngoten tok anake pinter maca Al-Qur'an krana diulangi kali wong tuane utawa dipasrahaken dateng TPQ pinter maca Al-Qur'an jaminane hufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara dosane wong tuwa Sing wis kliwat lan sing bakal teko di sepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampai anak nikau apal kali maca Al-Qur'an, apal. Ya napa lewes muni anak diulangi Al-Qur'an kok sampai apal. Maka setiap satu ayat, setiap satu ayat mengangkat derajat wong tua. Mulai dari ayat yang diapalkan sampai ayat yang terakhir. Man allamahu iyahu. Le anak wong tua mulangi Al-Qur'an dateng anake. Zahiran maknane sampai apal. Fakullama qara'a al-ibnu ayatan Allahu biha lil abi darajatan. Setiap ayat yang dibaca oleh anak niku wau mengangkat derajate wong tuane. Hatta yang tahia ila akhiri ma ma'ahu minal Quran. Sampai kepada ayat yang terakhir yang dibaca. Lo niki lo. Kehebatane Al-Quran sampai sakit memberikan pahala kepada orang tuanya yang anaknya pandai membaca Al-Quran. Sampai-sampai ngeten, umpamane wong tuane niku kafir, kafir. anak ini ku sakit moto Al-Quran, kebetulan Anak anake sakit berbu Islam, sakit moto Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan sisanya kedua orang tua sekalipun dalam keadaan kafir. Ini diringankan. Ini karena barokai Al-Qur'an. Man harol Qur'an. Sapa-sapa sing apal Al-Qur'an. Berarti ini macane pun pinter sampai apal Al-Qur'an. Khafafallahu tabaraka wa ta'ala an abwabai. Maka Gusti Allah meringankan siksa-siksane wong tuwa loro an abawahi al adab. Wa in kana ini senajan wong tuane kafir. Nggih. Iki karena barokah e, maca maca Al-Qur'an niku Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mustamiin mustamiat ingkang kaula mulyaken. Jadi luar biasa. Al-Qur'an niku bisa menjadi kehidupan yang tenang, yang tentram dan bahagia. Saged sakit tiang ingkang selamat donyone sampai akhirati. Sahabat Mu'ad bin Jabal nate bebarengan kalian kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan sahabat Mu'ad bin Jabal nyuwun nasihat sing sakit manfaati selamat dunyane sampai akhirati. Akhirnya kanjeng Nabi ngekei nasihat. Hei sahabat Mu'ad bin Jabal, in aratum aisat suada Lek awakmu kepingin urip mulya aisat suada. Wa mautas syuhada lek kepingin matine mati syahid. Wan najata yaumal har. Wan najata yaumal hasyr. Selamat ana ing dalam oro ora maksar. Nggon kumpule menungso selamat. Fa'adimu kiro atal Qur'an sing ajek maca Qur'an. faindahu kalamu kalamur Rahman sebab Al-Qur'an niku dawu dawe Gusti Allah sing ngekei welas asih. Wa khisdun syaitan Al-Qur'an niki adalah benteng-benteng songkok setan. Wong maca Al-Qur'an niku mboten bakal digudha setan. Setane terbirit-birit, gak kuat. Karena kena dawo dawuh Gusti Allah. Warujhanun fil mizan membaca Al-Qur'an niku saged ndadosaken berat timbangan amal besok di akhirat. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, mustamiin mustamiat ingkang kaula mulyakaken. Siji waktu kanjeng Nabi niku wau menyampaikan kepada para sahabat. Hei para sahabat, lek kepingin awakmu dadi wong mulya, donya sampai akhirat. Mulyakno keluargae Gusti Allah. Para sahabat rada bengong, tercengang. Loh, Gusti Allah kok duwe keluarga sih? Akhirnya matur tuh mateng kanjeng Nabi. Ya Rasul, hal lillahi azza wa jalla aglem sinten sak temene keluargae Gusti Allah. Jawab kanjeng Nabi, ahlullah fid dunya keluargae Gusti Allah sing ana di donya alladzina yaqraunal Qur'an orang-orang yang biasa membaca Al-Quran. Yaitu keluarga Gusti Allah. Maka sapa sing no, wong sing moto Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing ngino kepada orang yang membaca Al-Quran maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran itu dawe Gusti Allah. Orang yang membaca Al-Quran berarti keluarga Gusti Allah. Para bapak, para ibu, hadirin-hadirat mustamiin, mustamiat, ingkang kaula muliakan. Mangkane, kanjeng Nabi menyerukan. Ikra'ul Qur'an, fa'innahu ya'ti yaumal kiamati syafi'an li ashabi. Moco Al-Quran, moco Al-Quran. Sebab Al-Quran besok ing dalam dino kiamat akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Mungkin Makanya nun sewu mawon Al-Quran itu adalah amal ibadah yang paling utama. Orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang-orang yang terbaik. Dan orang yang mempelajari Al-Quran, isi kandungannya dan mengamalkan Al-Quran pasti akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Muka-muka kula kali panjenengan sedaya anak putune ditakdirakan kali Gusti Allah menjadi orang-orang yang menjadi keluarganya Allah yaitu orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Muka-muka pulau kali panjenengan saya mendapatkan hidayah dan petunjuk saking Al-Qur'an. Sehingga pulau kali panjenengan saya anak putune dados tiang-tiang ingkang selamat dunia sampai alam akhirat. Kintene mekaten ingkang saged kawula aturake muka-muka poso kula kali panjenengan sedaya diterima kali Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lan muga-muga dosa kula kali panjenengan sedaya disepuro kali Gusti Allah. Sak mangke 10 dina sing terakhir muga-muga kula kali panjenengan sedaya ansal Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.